Di antara tanda rumah-rumah yang diberkati adalah rumah-rumah yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah. Rumah yang di dalamnya digiatkan majelis ilmu. Kita mengharapkan Semoga rumah ini dan tuan rumah semakin diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis ilmu adalah majlis yang sangat diperlukan oleh setiap hamba. Majlis yang merupakan hajat yang sangat mendasar bagi setiap muslim apalagi bagi setiap muslimah Karena itulah kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang sangat baik yang merupakan satu dari sasaran-sasaran malaikat-malaikat khusus yang Allah Subhanahu wa taala utus. Malaikat khusus ini adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sengaja diutus untuk mencari majelis-majelis ilmu untuk mencari raudatum miryadil jannah taman dari taman-taman surga kalau kita haji sesampainya kita di Masjid Nabawi maka kita akan melihat semangat yang sangat luar biasa dari jamaah untuk sholat di sebuah tempat antara mimbar dan rumahnya Nabi. Tempat itu bernama Raudah. Penamaan ini datang dari ucapan Rasulullah alaihi salatu wassalam ma baina baiti wa mimbari raudatum miryadil jannah antara rumah dan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga. Jadi semangatnya manusia karena adanya keterangan Nabi bahwa tempat itu adalah taman dari taman-taman surga. Tapi entahlah, kenapa banyak manusia tidak bersemangat untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Padahal Nabi pun mengatakan majelis ilmu adalah raudatum miryadil jannah, taman dari taman-taman surga. dan banyaknya majelis ilmu ini dan tidak memerlukan biaya yang besar bahkan di antara manusia majelis ilmunya berada di samping rumahnya tapi tetap terlalaikan Alhamdulillah kita yang hadir diberi kesempatan diberi kekuatan diberi kecintaan terhadap majelis ilmu majelis ilmu. Syukuri nikmat besar ini. Eh, apalagi bagi seorang wanita, seorang ibu, kecintaan terhadap majelis ilmu adalah nilai khusus baginya. Kemuliaan khusus untuknya yang harus betul-betul dijaga, disyukuri dan yakinlah la in syakartum la jika kalian bersyukur maka pasti saya akan tambah Para ulama mengatakan orang munafik yang sholat di raudah itu tidak akan bisa menjadikan tempat itu sebagai taman dari taman-taman surga. bagaimanapun hebatnya solatnya mereka di situ. Sebab kehadiran mereka tanpa keyakinan. Hadirnya mereka di atas keragu keraguan. Majelis ilmu pun demikian. Kalau akhwat, ummahat hadir kemudian tidak menghadirkan hatinya, ada keraguan terhadap ilmu, sulit akan menjadikan majlis kita ini sebagai taman dari taman-taman surga. Majlis ilmu adalah majlis yang di dalamnya kita bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Dan inilah taman dari taman-taman surga. Kita diajarkan bagaimana mensucikan Allah, bagaimana memuliakan Allah, bagaimana memuji Allah, bagaimana mentauhidkan Allah, bagaimana membesarkan Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu. Dan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar yang tertanam dalam majelis ilmu itulah taman dari taman-taman surga. Kenapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Ketika berjumpa dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam saat Isra Mi'rajnya beliau, beliau menitip pesan kepada umat. Beliau berkata kepada baginda Rasul alaihi salatu wassalam, "Ya Muhammad, sampaikan salamku untuk umatmu." Dan beritahu mereka bahwa surga itu begini dan begini. Di antara keterangan beliau, surga itu qian. Qian tanah datar yang luas. Datar. Tidak ada bangunan di atasnya. Tidak ada pohon di atasnya. Itu surga. Tanah datar luas. Tidak ada bangunan, tidak ada pohon. Mungkin orang, kenapa bisa? Wajanatin alfafa. Kebun-kebun yang sangat rimbun. Tapi demikianlah keterangan beliau alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih. Surga itu qian. Untuk jelasnya, lanjutkan kalimatnya. Kata beliau, wa ghirasuha dan tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berarti kita disuruh menanamnya dengan nilai-nilai tasbih dengan nilai-nilai tahmid, takbir, iya, dengan tauhid, majelis ilmu, tempat menanam itu. Makanya dia menjadi apa? Taman dari taman-taman sur surga. Ini sangat diperlukan. Kaum muslimin dan muslimat al-ikhwah wal akhwat wal ummahat rahimakumullah. <clears throat> Majelis kita saat ini akan membaca ayat-ayat yang menjelaskan satu cuplikan sejarah dari kisah Nabi Yusuf yang di dalamnya kita banyak mengambil manfaat terkhusus tentang hal-hal yang berhubungan dengan wanita makar wanita, fitnah wanita, dan cara untuk selamat dari hal-hal itu. Dalam ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman. Disinilah awal dari makar itu. Warawadat allati huwa fi baitiha an nafsihi وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون dan dia pun istri sang menteri istri Al-Aziz merayu membujuk Nabi Yusuf yang mana Yusuf justru berada di rumahnya berada di bawah kekuasaannya beliau dirayu supaya tunduk terhadap wanita ini tidak sampai di situ wa abwab dia pun menutup pintu-pintu berarti banyak pintu biasanya kalau rumah istana menteri ya banyak pintunya ya wa setelah memperindah diri, dia pun mengatakan, Hai talak, kemarilah. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menjawab, Qal ma'adallah. Saya minta perlindungan hanya kepada Allah. Innahu rabbi. Sungguh suamimu, dia itu tuan saya. Ahsana matwaya. Yang sangat baik perlakuannya terhadap saya menempatkan saya, memberi fasilitas, mendidik dan seterusnya. Ingat, Nabi Yusuf masuk ke rumah ini masih kecil. Dan saat ini adalah saat beliau sudah diangkat jadi nabi. Sebab ayat sebelumnya walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma Wakadzalika najzil muhsinin. Ini ayat sebelumnya. Tak kala beliau sampai pada masa asyudda kesempurnaan akal. Ada yang mengatakan 40 tahun, 35, dan mengatakan 25, jelas kesempurnaan akal. Atainahu, kami pun memberi kepada beliau hukma wa ilma, kekuatan hukum, hikmah dan ilmu yang sangat hebat. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami membalas al-muhsinin orang-orang yang indah perbuatannya kepada Tuhannya dan kepada sesama manusia. Ini kata para ulama eh ayat yang menjelaskan bahwa beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Setelah itu terjadi proses ini. huwa fi baitiha. Beliau pun menjawab, "Ma'adallah, saya minta perlindungan kepada Allah." Kemudian beliau nyatakan, dia itu Tuanku. Sangat baik perlakuannya kepada saya. Innahu la yuflihul zalimun. Kemudian kata beliau, sungguh tidak akan pernah beruntung. Tidak akan pernah selamat orang-orang yang melakukan kezaliman itu. Padahal, lihat ayat selanjutnya. وَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin sungguh si wanita itu betul-betul telah berhasrat terhadap Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf pun punya hasrat terhadap wanita itu tapi beda antara dua ini si wanita hasratnya sudah dibuktikan dengan perbuatan iya adapun Nabi Yusuf hasrat dalam bentuk iya sekedar ada. Ini tabiat manusia. Iya. Tidak ada seorang lelaki pun yang apalagi Nabi Yusuf dalam posisi kehebatan kepemudaannya yang tidak pernah tersentuh sedikit pun juga dengan hal-hal yang semacam itu. Dalam kondisi seperti ini ada, tetapi beliau meninggalkannya karena Allah. Akhirnya justru dengan adanya hasrat sesaat itu Eh, ketika ditinggalkan karena Allah langsung berubah menjadi pahala besar yang tiada tandingannya. Kalau tidak ada kemudian ditinggalkan, eh ini justru tidak akan mendatangkan pahala besar. Al-ikhwah wal akhwat wal ummahat rahimakumullah. seandainya beliau tidak melihat burhan dari Tuhannya, keterangan hebat dari Tuhannya, maka betul-betul beliau pun akan terjatuh. Artinya, dengan melihat burhan dari Tuhannya, eh, hasrat ini pun ditinggalkan karena Allah. Allah menjelaskan hakikat selamatnya Nabi Yusuf. Kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya Demikianlah kami palingkan beliau dari kejahatan, dari kekejian itu. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang diberi keikhlasan. Yang diberi keikhlasan. Kita baca dulu. Wastabaqal baba. Nabi sudah meninggalkan. Si wanita mengejar Akhirnya berlomba untuk sampai ke, pintu. ke pintu. Nampaknya ini pintu terakhir sudah. Eh. Sebab setelah itu was keduanya berlomba untuk sampai ke pintu. Wa qaddat qamisah min dubur. Ya, namanya orang dikejar dan si wanita berhasil menjangkau Nabi Yusuf sudah qaddat menarik kamisnya. Terus tentunya dari belakang ya. Eh, min dubur dari belakang bersamaan dengan itu alfaya sayyidaha ladal bab keduanya pun menjumpai suami wanita ini di hadapan pintu lihat makar wanita si wanita langsung mengatakan qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su' illa ayyusjana Au adzabun alim. Dalam keadaan tertangkap seperti itu, lihat kehebatan fikirannya Eh, ketajaman makarnya. Langsung dia rubah keadaan. Langsung dia mengatakan, apa balasan orang yang menginginkan kejelekan pada istrimu? Tidak ada kecuali di penjara atau disiksa dengan siksaan yang pedih. Itu pun kalimatnya tidak langsung dalam bentuk ini mau kurang ajar ya. Kalimatnya tersusun rapi. Lihat kesempurnaan wanita ini dalam menguasai keadaan. Nabi Yusuf langsung membela dirinya. Qal beliau berkata, "Hiya rawadatni an nafsi." Dia yang merayu saya supaya saya tunduk memperturutkan keinginannya. Dan Nabi Yusuf ditolong oleh wasyahida syahidum min ahliha. Ada saksi yang merupakan saksi yang bersaksi dari keluarga wanita ini. Jadi tertolong sebab keluarganya wanita bersaksi. Saksinya disertai dengan dalil yang tidak bisa tertolak, yang tidak akan tertolak. Saksi itu mengatakan in kana qamisuhu qudda min khubur sadaqat wa huwa minal kadibin wa in kana qamisuhu qudda min dubur fakadzabat wa huwa minas sadiqin. Jika bajunya Yusuf robek dari depan maka si wanita yang benar dan Yusuf termasuk para pendusta. Dan jika bajunya Yusuf robek dari belakang, maka si wanita pendusta, Dia yang pendusta, dan dia termasuk maka Nabi Yusuf termasuk orang-orang yang ju yang jujur. Falamma ra'a qamisahu qudda min dubur maka tak kala sang menteri ini melihat baju Yusuf alaihi salatu wasallam robek dari belakang, kawal beliau pun mengatakan, "Innahu min kaidikun." Sungguh ini termasuk kaid makar kalian. Makar engkau ini. Inna kaidakunna azim. Sungguh makar engkau ini sangat besar. Baik. Jadi begitu, begitu berjumpa dengan suaminya, langsung dikeluarkan kalimat ini. Nabi Yusuf membela diri. Terjadi dua orang yang mengaku. Tidak bisa langsung ditetapkan Sebab berimbang sekarang. Si A mengatakan seperti ini, si B mengatakan seperti ini. Iya. Orang yang adil harus iya. melihat mana yang benar dari dua ucapan ini. Kalau orang langsung saya pilih ini, saya pilih ini, nah, itu cara berpikir orang bodoh, orang yang tidak adil, orang yang zalim. Dan banyaknya saat-saat seperti ini orang berpikir seperti itu dapat berita dari pihak satu, sudah langsung ditelan bulat-bulat. Iya. Bahkan dijadikan sebagai langsung disikapi. Tidak memperjelas apakah itu benar, bagaimana hukumnya, bagaimana kedudukannya dan seterusnya. Ketika berimbang, maka diperlukan karina indikasi untuk menguatkan mana yang kuat dari dua pengakuan ini. Yusuf alaihi salatu wassalam terbantu dengan adanya saksi yang disertai dengan bukti. Iya, jika kamisnya robek dari depan, berarti Yusuf yang menyerang. Iya, wanita membela diri. Iya. Kalau dari belakang, eh, berarti wanita yang menerang Yusuf yang lari. Ini jelas sekali nih. Dan akhirnya terbukti. Setelah terbukti, sang menteri hanya mengatakan, Yusuf, a'arid an hada. Wahai Yusuf, berpalinglah dari hal ini. Dosa pernah sebut-sebut lagi. Diamkan perkara ini. Terus terhadap istrinya, wastaghfiri li dambiki Minta ampunlah terhadap dosamu. Innaki kunti minal khatiin. Sungguh engkau betul-betul termasuk orang-orang yang bersalah. Dan hukum istrinya, dia hanya sekedar ucapkan seperti itu. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan ini menjadi bukti bahwa suami sang menteri ini ini kurang mempunyai kecemburuan harusnya kalau orang punya kecemburuan ini luar biasa ini. Ya, apalagi kedudukannya dia terlalu gampang mencari wanita. Tapi Yusuf, kamu tidak usah ungkap-ungkap. Engkau tobat. Tak ampun. Salah betul. Selesai. Apa yang terjadi selanjutnya? Iya, upaya untuk menutup hal itu tidak bertahan. Bocor dengan kebocoran yang sangat besar. Lihat ayat selanjutnya. Wa qala niswatun fil Madinah. Berkatalah wanita-wanita di kota itu. Bukan dalam lingkup istana saja. Di kota itu. Bukan satu wanita. Para wanita di kota itu Taib. Imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi kada syaghafaha hubba. Inna lanaraha fi dalalim mubin. Tes, tes. Baik, kita lanjutkan. Ya. Yeah. <laughs> Wakala niswatun fil Madinah. Berkatalah para wanita di kota itu. Imra'atul Aziz, istri sang menteri, turawidu fataha an nafsi. Merayu pelayannya. Iya, merayu budaknya. Supaya budak itu tunduk kepadanya. Ini ucapan sebenarnya ucapan merendahkan dan sekaligus menjelaskan bahwa berita itu boh bocor. Hebatnya sampai seluruh ini kalimatnya niswah para wanita jamak fil Madinah di kota itu. Wah, hebatnya ini makar ini. Well yang jelas kalau dari sisi Nabi Yusuf, tidak mungkin Nabi Yusuf membocorkan. Tapi sesuatu yang disembunyikan Lambat atau cepat akan tercium juga. Qad hubba. Mereka menambah lagi kalimatnya. Dia wanita itu betul-betul telah cinta kepada pelayannya, budaknya dengan kecintaan yang sangat dalam. Kalau terdengar merayu pelayannya kan sudah Apalagi kalau dianggap jatuh cintanya betul-betul syaraf, syaraf sampai kepada kedalaman hati yang terdalam. Akhirnya mereka mengatakan, Inna lanaraha fi dalalim mubin. Sungguh kami betul-betul melihat dia, memandang dia, menganggap dia dalam kesesatan yang nyata. Kalimat ini pun mereka sebar sampai kepada istri menteri ini. Istri Al-Aziz. Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala mengatakan kalimat mereka ini tersebar juga merupakan makar mereka. Mereka penasaran, itu pelayan itu kenapa sampai bisa seperti itu? mereka harus masuk ke rumah menteri. Caranya buat yang seperti ini. Sudah istri menteri ahli makar. Falamma sami'at bimakrihinna. Lihat Allah mengatakan, tak kala dia mendengar makarnya mereka, berarti Allah mengatakan ini makar mereka itu. Jadi ucapan bukan sekedar ucapan saja. Tapi ucapan itu memang sengaja mereka buat supaya sampai. Supaya ada tindakan dari istri Al-Aziz ini. Apa tindakannya? Arsalat ilaihin. Diundang mereka. Diutus utusan untuk mengundang mereka. Dibuat ke perjamuan. Wa a'tadat lahunna muttaka. Perjamuan yang mempersiapkan mutaka tempat-tempat duduk bersantai bersandar tentunya banyak makanan iya dan diantara jenis makanan wa atat kulla wahidatin hunna sikina ada yang memerlukan pisau makanya dia beri pisau setiap wanita itu setelah itu dia berkata, wa qalat ikhruj alaihin. Dia pun berkata, keluarlah engkau kepada mereka. Nabi Yusuf disuruh keluar. Setelah dia persiapkan Yusuf alaihi salatu wassalam. Falamma ra'ainahu tak kala mereka melihat Yusuf alaihi salatu wassalam akbarnahu mereka memandangnya dengan kebesaran. Akbar Akbarnahu dari kata kabir. Iya. Mereka melihatnya sebagai sesuatu betul-betul tercengang melihat sesuatu yang sangat dahsyat yang mereka lihat. Lihat karena dahsyatnya besarnya sikap mereka dalam melihat Yusuf wa qatta'na aydiyahunna mereka sampai memotong-motong tangan-tangan mereka. Kapakna menunjukkan bukan sekedar sekali memotong. Iya, mungkin kueka atau buah yang mereka pegang yang harus Iya. Justru saat memotong itu tangan mereka yang mereka potong-potong. Wakulna Sudah dalam posisi seperti itu, mereka masih sempat mengatakan hasya Maha suci Allah Sebab semua syirik-musyirik mereka Tetap mereka masih Mengenal adanya Tuhan Hasyarillah Maha suci Allah Mahada Bashar. Ini bukan manusia ini In hada illa malakun karim Ini tidak lain kecuali malaikat yang betul-betul mulia Sudah Berhasil makar Istri Lihat, satu orang menghadapi sekota. Kalah seluruhnya. Kalah telak. Setelah itu dia tinggal mengatakan qalat fadalikunna alladhi lumtunnani fi. Itulah dialah yang kalian mencela saya tentang dia. Ini dia. Ini. Kalian saja baru lihat sudah memotong-motong tangan kalian. Terus saya ini sejak kecil bersama dia. Saya tuannya lagi. Eh, menguasai dia. Lihat ucapan selanjutnya, walaqad tuhu an nafsihi fasta'asam. Sungguh saya betul-betul telah merayunya. Tidak malu sudah. Iya, Sungguh betul-betul saya merayunya. Supaya dia tunduk kepada saya. Fasta'asab. Tapi dia menjaga dirinya. Menghindar. Ini kalimat pengakuan wanita ini terhadap orang yang dia cintai. Eh, bahwa orang yang dia cintai walaupun tidak membuat dia marah betul dia tidak bisa menutup eh, keindahan orang yang dicintai ini setelah dia nampakkan keindahan jasadnya maka dia ungkap keindahan batinnya lelaki yang betul-betul menjaga kehormatannya fasta'asan wala illam yaf'al sekarang amarahnya muncul jika dia tidak melakukan ma'amuru apa yang saya perintahkan. layus yusjananna. Betul-betul pasti dan pasti dia akan dipenjara. Wala yakunanna minas saghirin. Dan betul-betul pasti dia akan termasuk orang yang rendah hina. Kalau orang mencintai sesuatu dan tidak dapat, sudah yang muncul adalah kemarah, kemarah. Sebab ini, ini, ini dua penyakit ini. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan pokok seluruh penyakit besar dan kecil ada tiga. Semua dosa besar dan kecil pokoknya, sumbernya, dasarnya ada tiga. Yang pertama, ta'alluqul qalbi bi ghairillah. Ketergantungan hati kepada selain Allah. Ini melahirkan syirik, syirik, syirik dan seterusnya. Yang kedua, ta'atu quwwati syahwaniyah. Mentaati kekuatan syah syahwat. Taat, tunduk terhadap kekuatan syahwat. Yang ketiga, ta'atu quwwatil ghadabiyah. Mentaati kekuatan mah marah. Tiga. Tiga ini kata Ibnu Qayyim saling menyeret. Ini lihat. Dia sudah tunduk terhadap kekuatan syahwatnya. Langsung berubah menjadi orang yang tunduk terhadap kekuatan amah, amarahnya dan mereka orang-orang musyrik menyatu ini saling menyeret ya kata orang cinta tertolak dukun bermah bermain awalnya dia tidak pernah kenal perdukunan bahkan mungkin dia membenci tapi ketika dia sudah tunduk terhadap kekuatan syahwatnya terjatuhlah ke dalam kesyirikan jadi saling menyeret ini tiga ini karena itu untuk selamat dari dosa, cara yang paling praktis tebas pangkalnya. Selamatkan diri dari mentaati syahwat. Jangan tunduk, tapi kuasa itu syahwat. Salurkan pada jalur yang haram. Amarah jangan tunduk. eh, tapi salurkan pada eh, kegiatan eh, jadi emosi itu disalurkan dalam kegiatan yang bermanfaat disalurkan marah karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula keterikatan hati kepada selain Allah, pemutusnya hanyalah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Kita lanjutkan dulu. Jadi sekarang lawan Nabi Yusuf bukan satu. Sekarang semuanya mendukung sudah wanita ini. Eh, makar bertambah. Menghadapi yang satu saja ini sudah habis-habisan. Luar biasa makarnya. Apalagi disebutkan di atas Nabi Yusuf secara tabiat ada ketertarikan, tetapi ditinggalkan karena Allah, Allah Subhanahu wa taala melihat burhan dari Tuhannya. Sekarang bertambah makar. Akhirnya beliau mengatakan, Kala rabbis sijinu ahabbu ilayya mimma yada'unani ilayya. Beliau berkata, berdoa dalam doa yang sangat syahdu. Doa yang sangat betul-betul beliau kerahkan segenap jiwa dan kekuatan beliau dalam doa ini. Rabbi wahai Rabbku. penjara itu. Ahabbu ilayya, lebih saya cintai mimma yad'unani ilaihi. Dari apa yang mereka ajak saya kepadanya. Wa illa tasrif anni jika engkau ya Allah tidak memalingkan saya kaidahunna dari makar mereka. Sekarang hunna yang disebut. Ya, bukan lagi kaidah makarnya dia. Tapi makarnya mereka. Asbu ilaihinna. Kalau engkau tidak palingkan saya dari makar mereka ya Allah, saya akan terjatuh kepada mereka. Tapi Yusuf tidak menjamin dirinya. Padahal hebatnya penjagaannya. Sebab fitnah wanita, siapa yang akan asbu ilaihinna wa akum minal jahilin dan saya akan termasuk ke dalam golongan orang-orang bodoh. Fastajabalahu rabbuh. Tuhannya pun mengabulkannya. Fasarafa anhu kaidahun. Beliau pun dipalingkan dari makar mereka. Innahu huwas sami'ul alim. Sungguh dia Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik. Thumma badalahum min ba'di ma ra'aul ayat la yasjununnahu hatta hin. Ya, kemudian ini ayat ini tentang suami para penguasa iya untuk lelaki nih para penguasa dan para lelaki nampak bagi mereka setelah melihat ayat-ayat tanda-tanda wah luar biasa mengerikan ini akibat satu orang ini eh para wanita melakukan gerakan yang sangat mengerikan mereka melihat tanda-tanda yang membahayakan akhirnya mereka memilih layas jununnah betul-betul dia harus dipenjara saja hatta hin sampai batas tertentu saya kalau orangnya sudah diamankan ya otomatis nanti akan hilang hilang dan seterusnya ini cuplikan kisah yang sangat indah dari kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mari kita ambil pelajaran awal kisah Nabi Yusuf beliau bermimpi melihat sebelas bintang bulan dan matahari semuanya sujud. Yang ditakwil oleh bapak beliau bahwa beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang dengannya orang tua, ibunya, semua saudaranya betul-betul mengakui dan mengangkat beliau dengan kedudukannya. Pengangkatan yang sangat luar biasa. Beliau yang terpilih. Dan Nabi Yakub sangat memahami kalau kemuliaan besar ini diketahui oleh saudara-saudara Yusuf yang sudah tua, dewasa, sementara yang dipilih yang masih kecil ini, oh akan hasad betul. Akhirnya disembunyikan. Tetapi cinta Yakub alaihi salatu wassalam kepada Yusuf tidak bisa disembunyikan sebab dia sudah terlanjur tahu. Ilmu itu sudah sampai tertanam di dalam hati. Otomatis keluar cinta. cinta. Perhatiannya terhadap Rasul pasti lebih. Perhatian yang lebih ini saja yang terlihat dari saudara Nabi Yusuf sudah melahirkan apa? Makar besar. Saking hebatnya makarnya dalam musyawarah mereka ada yang sampai mengusulkan uqtulu Yusuf, bunuh Yusuf. Coba lihat, mengerikannya itu. Gimana lagi kalau tahu yang sebenarnya? Ini hasad-hasad sangat mengerikan. Hasad itu akan melahirkan tindakan yang akal itu tertutup. Setelah itu apa yang terjadi? Dosa demi dosa yang mereka rencanakan. Dusta demi dusta mereka lontarkan. Dusta di lisan, dalam sikap dengan kedustaan yang betul-betul sangat mengerikan. Kalau begitu hasad pasti berteman dengan mah makar dan kedustaan. Ingat, saudara Nabi Yusuf berdusta dan melakukan makar kepada siapa? Bapaknya. Dan bapaknya mereka yakini sebagai apa? Nabi dan roh? Nabi dan Rasul. Kenapa bisa? Hasad. Ini pelajaran besar. Kalau orang hasad Jangankan para nabi dan jangankan para ulama, jangan nabi dan rasul pun. Padahal ini hasad masih dalam lingkup apa? Keluarga. Karena itu jangan heran dalam doa perlindungan khusus yang Allah turunkan dalam Quran yang merupakan kitab suci yang sangat dahsyat Allah turunkan dua surah perlindungan yang sangat hebat. Dua surah perlindungan ini Qul a'udzu birabbil falaq menyebutkan secara khusus hasad ini. Min syarri hasidin idza hasad. Disebut khusus karena mengerikannya hasad. Dari orang yang hasad inilah Yusuf alaihi salatu wassalam menghadapi cobaan-cobaan yang akhirnya dipisah dari orang tuanya, keluarganya, saudaranya, kampung halamannya, itu pun langsung jadi bu budak ditinggalkan. Tapi masya Allah sekarang melewati proses cobaan kedua. Ini lebih berat. Menghadapi wanita ini lebih berat. Kalau menghadapi saudaranya itu cobaan yang mau tidak mau Nabi Yusuf memang harus terima. Tapi kalau ini betul-betul harus mengerahkan segenap kemampuan, pikiran, tenaga, kekuatan, keimanan, keikhlasan, doa. Tapi itu pun akhirnya Yusuf alaihi salatu wasallam mengatakan apa? Rabbi, apa? As-sijinu ahabbu ilayya. Penjara lebih saya sukai. Artinya ikhwan, fitnah wanita bagi kaum lelaki adalah fitnah yang sangat mengerikan. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menegaskan, "Ma taraktu fitnatan ba'di adarra 'ala rijal min fitnatin nisa." Saya tidak tinggalkan setelahku fitnah yang paling membahayakan lelaki mengalahkan fitnah wanita. Nabi setelah yang paling sempurna selamat dari fitnah wanita. Tapi itu pun akhirnya memilih jalan yang paling hebat. Mau selamat dari fitnah wanita? Ini pilihan terakhirnya Nabi Yusuf. Harus menghindar tempatnya. Betul-betul terputus. Penjara. Jadi sarana yang bisa masih ada hubungan ke sana dan semacam itu, selama masih terbuka, pasti akan terpindah. Cara terbaik itu. Mau menghadapi dengan iman, dengan keikhlasan, oh, Nabi Yusuf siapa yang mengalahkan kehebatannya? Tapi itu beliau mengatakan, saya lebih memilih penjara ya Allah daripada ajakanmu. Bahkan beliau tegaskan, jika engkau tidak palingkan saya Allah dari mereka, pasti saya terjatuh. Beliau pastikan dirinya terjatuh. Lihat ya. Kita ambil pelajaran apa? Untuk wanita sadarlah keberadaan kalian sangat mengerikan bagi kaum lelaki. Karena itu, jadilah wanita-wanita yang justru mampu meredam, menutup fitnah ini. Itulah wanita soleh. Eh, itulah wanita mukminah. Itulah hiasan dunia yang tiada tandingannya. Eh, ketika dia justru menjadi apa? Sebab eh terjaganya kekuatan makar dari wanita itu, fitnah wanita itu. Menjadi sebab lelaki selamat dari fitnah wanita. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam kisah ini sangat nampak bahwa wanita itu memiliki kekuatan makar yang sangat hebat eh kekuatan makar yang sangat hebat. Dan makar itu lahir dari apa? Adanya keinginan. Eh, ada yang dia kejar, yang dianggap besar. Sama dengan saudara Nabi Yusuf. Menginginkan apa? Lebih dicintai. Eh, akhirnya lahir mah makar. Eh, ini menginginkan Yusuf, Yusuf alaihi salatu wasalam tunduk terhadapnya. Lahir mah makar. Lihat bagaimana makarnya. Warawadathu allati huwa fi baitiha. Ini bukan awal makar ya. Yang disebutkan dalam Quran ini bukan awalnya. Iya. Ini termasuk kondisi-kondisi pertengahan. Sebab dia sudah berapa lama bersama Nabi Yusuf? Otomatis saudara. Iya, sudah ada pendahuluan-pendahuluan sebelumnya. Iya. Tetapi yang diungkap dalam Al-Quran puncaknya. Iya. Dia persiapkan dirinya, perindah dirinya. Cari suasana yang betul-betul. Tidak ada suaminya, tidak ada orang lain. Pintu-pintu ditutup. Ini betul-betul telah... Ini puncak sudah nih. Bukan awal kegiatan. Lihat makarnya. Begitu Nabi Yusuf menolak, dia kejar. Iya. Cara halus tidak bisa, cara paksa. Begitu ketahuan, langsung berubah. Lihat kalimatnya. Majaza'u man arada bi ahli kasu illa jana aw adabun alim. Coba lihat. Itu kalimat yang sangat indah dan betul-betul teratur. Padahal dalam kondisi terjepit betul saya itu. Lihat ya, ikhwah. Itu sahibul makar yang sangat hebat. Iya. Goncangan peristiwa tidak membuat dia tergoncang. Tetap masih bisa berpikir. Gimana mengelola keadaan. Ini kalau menghadapi yang seperti ini dalam doa sangat <laughs> mengerikan. Al-ikhwah rahimakumullah wal akhwat rahimakumullah. Lihat ketika berhasil terbukti dia yang bersalah, Iya, ternyata tetap tersebar. Dan lihat bagaimana dia menghadapi eh wanita-wanita di kota itu. Bukan dalam lingkup istana saja, tetapi fil Madinah di kota itu. Seluruhnya kalah dengan makarnya. Wanita-wanita melakukan makar, sebar. Supaya apa? Mereka bisa melihat sebenarnya. Mau melihat siapa itu Yusuf, bagaimana itu keadaannya, kenapa kami sampai seperti itu terhadapnya tetapi langsung dibalas makarnya dengan apa? Undangan. Disiapkan persiapan sampai tangan-tangan mereka pun eh teriris, terpotong-potong. Eh bahkan akhirnya mereka yang tunduk terhadap wanita ini dan wanita ini memimpin mereka <laughs> untuk melakukan makar terhadap Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Puncaknya Nabi Yusuf harus mengambil jalur betul-betul terpisah. Kita masuk pada inti pembahasan bagaimana selamat dari makar ini. <clears throat> Kondisi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam wahamma biha ada ham ada keinginan juga itu tabiat manusia ham itu ada dua ada ham itirari ada ham ikhtiari. Ada ham keinginan terhadap sesuatu. Yang memang darurat, tidak boleh tidak, pasti ada. Dan ada ikhtiari yang sudah diupayakan, diupayakan, dilaksanakan. Iya, supaya terwujud. terwujud. Si wanita memiliki yang ikhtiari. Yang jelas sudah dosa. Sekedar adanya keinginan itu sudah merupakan dosa. Sebab apa? Sudah disertai dengan siasat, makar, dan seterusnya. Adapun yang dibeli oleh Nabi Yusuf adalah tabiat. Itu pun berubah menjadi pahala besar sebab beliau tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala laula arra'a burhana rabbih seandainya beliau tidak melihat burhan dari Rabbnya berarti untuk selamat dari makar kita memerlukan burhan dari Allah ilmu ayat-ayat Allah kebesaran Allah, kemuliaan Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Tidak mungkin kita lepas dari pengawasannya. Ilmu-ilmu agama eh, yang menjelaskan tentang bahayanya perkara itu dan seterusnya. Yang jelas burhan keterangan yang sangat hebat yang bersumber dari agama wahyu Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghentak seseorang, menghalangi seseorang, menyelamatkan seseorang dari ajakan syahwat ini. Mau selamat, terus tambah ilmu. Di tengah banyaknya fitnah wanita ini. Wanita pun mau menjadi penyelamat, terus menambah ilmu. Supaya keberadaannya sebagai pembuat, eh, bisa menjadi pembuat fitnah yang sangat mengerikan, itu bisa. Kadang si wanita sama sekali tidak menginginkan dirinya menjadi fit, fitnah. Tetapi kecantikannya bocor. Eh, bagi seseorang, orang ini begitu melihatnya sudah. Orang ini yang pusing sendiri. Wanita sama sekali tidak tahu menau. Eh, coba lihat. Wanita walaupun tidak punya keinginan, <laughs> eh, sudah bisa membuat fitnah. Tetapi ketika wanita betul-betul menghiasi dirinya dengan kesolehan, dengan adab-adab yang mulia, iya, dengan sifat iffah penjagaan diri, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelimuti dirinya dengan penjagaan-penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Cermati ucapan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika diajak sudah. Beliau mengucapkan tiga kalimat. Tiga kalimat ini adalah tiga sebab selamat dari ajakan yang berhubungan dengan wanita. <clears throat> Beliau mengatakan ma'adzallah. Artinya saya betul-betul minta perlindungan kepada Allah. Kekuatan isti'adah yang beliau keluarkan saat itu. Ma'adzallah. Ini kekuatan isti'adah. Minta perlindungan minta penjagaan. Ini ibadah besar. Saking besarnya ibadah ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua surah khusus supaya kita tegakkan ibadah istiadah ini. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Bahkan mengawali Al-Qur'an kita disuruh fasta'id, minta perlindungan. Beristiadah ini. Ini ibadah besar. Dan ini yang digunakan oleh Nabi Yusuf yang pertama. Untuk selamat dari ajakan itu. Ma'adallah. Isti'adah itu tegak dengan memperhatikan tiga hal. Yang pertama, <clears throat> Yang pertama <clears throat> ilmu hambah terhadap bahaya itu. Kita a'udzubillahi rajim. Iya. Ini tidak akan pernah benar kalau kita memang tidak tahu bahayanya syaitan. Mengerikannya makarnya syaitan. billahi minar riba. Minta kepada Allah dilindungi dari riba ya. Ini berdoa minta perlindungan tidak akan pernah benar kalau kita tidak tahu riba bahayanya mengerikannya. Isti'adah nanti akan tegak benar kalau orang yang mengucapkan tahu betul bahaya. Berarti ini Nabi Yusuf mengucapkannya dalam tahu dalam keadaan tahu betul bahaya. Iya, ajakan ini mengerikannya keadaan ini. Dan sangat wajar beliau memahami sebab beliau sudah dalam posisi atainahu hukma wa ilma. Ini sudah diangkat jadi nabi dan rasul ini. Ini ikhwah, ilmu penting. Iya, minta perlindungan dari syirik. A'udzubillahi minasyirk. Ini tidak akan pernah benar kalau kita sendiri memang tidak takut terhadap syirik. Tidak tahu bahaya syirik. Ketika orang memahami besarnya bahaya sesuatu, berusaha lari, menghindar. Kalau sudah paham ini, masuk yang kedua. Mengenal dirinya. Bahwa dirinya tidak akan bisa menyelamatkan dirinya. Tahu dirinya, kapasitasnya terbatas. Siapa yang mengenal dirinya betul-betul terbatas, terbatas, eh Kemudian dalam keadaan dia tahu betul ada bahaya yang akan mengancam menghancurkan dia. Sementara dia tahu dirinya. Dia tidak bisa menghadapi bahaya itu. Istiada akan muncul ketika disempurnakan ilmu yang ketiga. Dia mengenal satu yang tiada selain dia yang bisa menyelamatkan dia Allah Subhanahu wa taala semata. Di sana akan lahir istiada. Ini kondisi Nabi Yusuf. Ma'adallah. Dan ini benar ya, luar biasa kalimat-kalimat doa-doa istiadah saat ada ajakan ya, lakukan ini ada fikiran-fikiran pegang Bismillah Bismillah Bismillah A'udhu bi izzatillahi wa khudrati min syarri ma ajidu wa uhadir baca tiga kali atau pegang baca tiga kul eh, itu kekuatan menghadapi ajakan eh, sebab semuanya di dalam hati dan itu ada syaitan langsung sungguh murah kekuatan istiadah itu. Setelah itu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam eh mengatakan innahu rabbi ahsana mathwai. Ini kalimat kalimat penguat juga. Kalimat penyelamat. Sungguh dia tuanku yang betul-betul indah perbuatannya, perlakuannya, pelayanannya, bimbingannya, tuntunannya kepada saya. Awal dibeli saja, apa pesannya sama istrinya? Perbaiki tempatnya, siapkan apa. Bahkan dia berkeinginan apa? Menjadikan Nabi Yusuf sebagai ah, anak. Lihat baiknya ini. Dan berapa lama Nabi Yusuf di situ? Datang saat kecil, terus jadi nabi dan rasul di situ. Lihat ikhwan. Banyaknya pengorbanan Al-Aziz kepada Nabi Yusuf. Mengingat baiknya orang, perlakuannya orang. Itu kekuatan besar untuk menyelamatkan kita. Ini istrinya. Istrinya orang yang sangat baik sama saya. Pantaskah? Itu kan itu membantu itu, kekuatan itu. Eh. Ini antum kiaskan eh misalnya ada ajakan zina sama wanita la ma ma'adha selain ma'adha la gimana nanti saudaranya gimana nanti ibunya eh terus saya juga kalau saya berbuat seperti itu gimana kalau orang lain berbuat kepada ibu saya ininya saya keluarganya saya pantaskah eh, eh, ini ilmu-ilmu ini, seperti ini nih ini digunakan oleh Nabi Yusuf eh ilmu-ilmu yang terlihat di tengah masyarakat yang secara tabiat orang tidak akan bisa lepas dari kekuatan ini. Jadi Nabi Yusuf menghadapi makar ini yang sangat mengerikan, betul-betul mengeluarkan kekuatannya. Maaf Allah istiada yang sangat hebat. Kemudian mengeluarkan ilmu tabiat ini. Eh, yang langsung dipertegarkan juga kepada si wanita. Supaya dia sadar, eh, suamimu Kau punya suami dan suamimu itu sangat baik kepada saya. Pantaskah, pantaskah, pantaskah? Iya kan? Harusnya tersadar dia dan juga memberi kekuatan kepada Nabi Yusuf. Lihat kalimat selanjutnya, innahu la yuflihud balimu. Sungguh betul-betul tidak akan pernah selamat orang yang melakukan kezaliman. Kalimat zalim di zaman manapun oleh setiap orang pasti menganggapnya sebagai perkara yang buruk. Apalagi ditegaskan dengan kalimat sungguh betul-betul tidak ada keberuntungan, keselamatan bagi orang yang melakukan kezaliman. Nabi Yusuf tegaskan. Ini ilmu tersendiri. Eh, yang akan menguatkan hamba supaya tidak terjatuh ke dalam kesesatan. Eh, ketika dia betul-betul memahami bahwa itu adalah kezaliman, kezaliman, kezaliman dan dia sadar betul tidak ada keberuntungan tidak ada keselamatan bagi orang-orang yang melakukan kezalim, kezaliman. Penyelamat. Alihwa, rahimahumullah. Empat ilmu sudah. Burhan, isti'adah, kekuatan tabiat, eh, kemudian kekuatan ilmu akan sangat mengerikannya dan betul-betul celaka orang-orang yang melakukan kebali, kebaliman. Taib. Lihat yang selanjutnya. Kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan beliau dari kejahatan-kejahatan kekejian itu. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sungguh dia termasuk dari hamba-hamba kami yang diberi keikhlas, keikhlasan. Ini kunci dari semuanya. Keikhlasan. Ketulusan hamba. Keikhlasan. Sebab ajakan itu lahir karena cinta. Iya. Kalau la ilaha illallah betul-betul tertanam, maka tidak ada cinta kecuali hanya cinta kepada Allah dan karena Allah, Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan itu penggugur segala kejahatan. Karena itu, lihat syaitan ketika Allah usir dan dia nyatakan janjinya di hadapan Allah untuk menyesatkan semua manusia. Qala fa bi izzati la ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi keperkasaanmu ya Allah. Betul-betul saya akan celakakan, binasakan, jerumuskan mereka seluruhnya. Kecuali hamba-hambamu diantara mereka yang diberi keikhlasan. Di hadapan Allah diakui. Tunduk dia terhadap orang-orang yang diberi keikhlasan. Salafiyun, salafiyun, ahlus sunnah wal jamaah. Pembahasan keikhlasan itu ada di setiap majelis pembahasan tauhid la ilaha illallah ada di setiap majelis. Itu modal kita, modal hidup, modal di alam barzah, kekuatan di hari akhirat. Eh, harus kita miliki, bukan hanya untuk menghadapi fitnah wanita dan semacamnya. Dalam setiap keadaan kita, kita memerlukan la ilaha illallah yang merupakan kekuatan niat kita. Sebab bangkit tidak hanya kita di atas ini. Eh, manusia semuanya dibangkitkan di atas niat-niatnya. Keikhlasan ini harus terus tertanam. Karena itu sangat indah kalau di antara zikir kita setiap saat la ilaha illallah. Apalagi kalau dibarengi dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alikhwah rahimahumullah. Cara lain yang sangat ampuh yang diterapkan oleh Yusuf alaihi salatu wassalam ketika makar itu semakin hebat. Doa. sijin wa habbu ilayya mimma yad'unani ilayh. Wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Fastajaba lahu Rabbu Istijabah. Ini doa. Terus menerus dalam doa. Iya. Sebab ikhwah, ajakan itu bukan sekali datang. Akan berulang. Yang mengajak itu al-waswas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Mereka mempunyai sifat al-khannas. Datang pergi. Ketika datang dihantam dengan zikrullah, pergi. Pasti datang lagi. Eh, sampai kapan berakhir? Sampai malakul maut datang menjemput. Kalau begitu kita terus menerus memerlukan zikrullah dan memerlukan apa? Doa. Doa. Terus berdoa. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala doa adalah amalan yang kata Nabi laisa syai akram Allahi Allah minad doa Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dari doa doa. Eh, sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus penyelamat yang sangat hebat dalam menghadapi berbagai makar-makar. Hmm. Al-ikhwah rahimakumullah. <clears throat> Kata beliau, wa akum minal jahilin. Kalau saya terjatuh, saya akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bodoh. Ini termasuk ilmu. Bahwa tertarik terhadap wanita, terjatuh dalam fitnah wanita adalah sebab kebodohan yang sangat. Eh, akal manusia tertutup. Kita akan masuk ke dalam golongan orang-orang bodoh. Bodoh, bodoh betul. Dan kebodohan tidak ada yang menyukainya fitrah menolak kebodohan. Ingatlah, terfitnah-terfitnah adalah kebodohan yang sangat. Eh, selamatkan diri dari kebodohan dengan cara eh menyelamatkan diri dari fitnah wanita. Sehebat-hebat cara menghindarkan diri dari fitnah wanita, eh adalah menghindari. Jangan mendekati. La taqrabu la taqrabu zina. Jangan kalian mendekati zina. Zinanya jelas haram, tapi ternyata Allah sudah mengharamkan mendekati mendekatinya. Dan ini pilihan terakhir Nabi Yusuf. Betul-betul harus menjauh, menjauh. Saya beliau tidak bisa menjauh, beliau sebagai seorang budak. Harus tunduk sama tuannya, berada di rumah tuannya. Sumber makar ada di situ. Cara untuk selamat sesuai dengan aturan negeri itu, iya, tinggal di penjara. Di penjara. Mau lari? Nggak bisa. Eh, tinggal di penjara. Beliau memilih di penjara. Sehingga betul-betul terhindar. Eh, kekuatan untuk selamat dari dosa manapun adalah jangan dekati. Semua larangan. Eh, kekuatan hebat untuk selamat darinya adalah jangan dekati. Orangnya, sarananya, sebab-sebabnya. Itu kekuatan yang paling praktis, paling mudah, paling enak. Tidak eh. sulit menghindar. Untuk tidak mendekati itu tidak sulit. Eh, tidak memerlukan kekuatan yang lebih. Sebagaimana terhadap perintah, eh, penjagaan perintah yang paling hebat adalah jangan sampai lewat batas. Jadi terhadap larangan, manhaj yang hebat terhadap larangan, fala taqrabuha. Tilka hududullah, fala taqrabuha. Itu adalah batasan-batasan Allah, maka jangan kamu dekati. Ini larangan. Kalau perintah, tilka hududullah, fala ta'taduha. Itu adalah batasan-batasan Allah, perintah. Maka jangan sampai kamu lewati. Kalau setan sudah tidak bisa menghalangi manusia melakukan perintah, maka dia punya cara yang sangat prantis menjadikan perintah itu tidak bermanfaat. Dilewatkan batas. Makanya Allah mengatakan, "Fala ta'taduha." Jangan sampai kamu lewat batas. Terhadap larangan, eh, mau selamat dari larangan, eh, ambil pelajaran seperti Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Hebatnya kekuatan keikhlasan beliau, kekuatan iman beliau, kekuatan hikmah beliau, kekuatan penjagaan beliau, kekuatan fitrah beliau sebagai nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, kekuatan doa beliau, kekuatan istiada beliau, tapi bersamaan dengan itu cara yang paling hebat apa? Menghin menghindar dan tidak mendekati. Sampai beliau memilih penjara. Ini beberapa ilmu yang kita bisa ambil pelajaran di dalamnya. Kita gunakan sebagai kekuatan dalam hidup yang saat ini kita tidak bisa memungkiri hebat luar biasanya fitnah wanita. Fitnah wanita. Jumlah mereka lebih banyak daripada lelaki saat ini. Iya. Dan kesadaran wanita betul-betul sangat mengerikan di tengah banyaknya serangan musuh-musuh Islam untuk mencuci otak merubah perilaku tabiat wanita kita memerlukan ilmu-ilmu ini Alikhwah rahimahumullah ini beberapa hikmah faidah dari cuplikan kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang mampu mendengarkan kalimat yang baik dan mengikutinya dengan sebaik-baik pengikutan dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus menambah ilmu kita menerima amalan kita memperluas rezeki kita dan menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang meninggal di atas kemuliaan Islam ini.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 Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Eh, apakah Nabi Yusuf seorang nabi yang paling ganteng di antara para nabi? Iya. Ini keistimewaan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Iya. Lihat saja akibatnya itu. Bagaimana ketika wanita melihat Nabi Yusuf, iya itu kondisi apa itu sampai manusia tidak sadar? Bukan sekali ya. Kadang kita ya kalau sementara cerita mengiris-ngiris begitu tertusuk sedikit langsung kan sadar itu. Ini kapakna Berulang-ulang itu kapakna Berulang itu proses itu. Eh, itu pun masih sempat mengatakan hasyalillah. Betul-betul itu jiwa betul-betul terkuasai oleh kondisi itu. Eh, sampai perasaan sakit itu terfokus ke sana. Ini kekuatan kegagahan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam iya, yang Allah beri kepada beliau alaihi salatu wassalam. Tadi Ustaz mengatakan Nabi Yusuf adalah rasul dan nabi. Iya, beliau adalah nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Dari sirah Nabi Yusuf bahwa wanita yang menggoda. Tetapi di zaman kini laki-laki yang banyak menggoda wanita dan mengkhianati wanita, mendolimi wanita. Ini zaman la ilaha illallah fitnah sangat mengerikan. Iya. Kalau laki-laki yang banyak menggoda, sementara wanita memang tidak menggoda saja sudah bisa membuat orang tergoda, berarti apa? Iya, wanita harus lebih soleh lagi. Iya, lebih menjaga diri lagi. wanita itu bisa menjadi sebab besar dalam kebaikan, bisa juga menjadi sebab besar dalam kejahatan. Eh, itu keberadaan wanita. Luar biasa itu wanita. Dia bisa menjadi manusia yang terbaik, tapi sekaligus cepat bisa menjadi manusia yang paling rusak. Eh, Islam turun menentukan arah jalur bagaimana wanita supaya bisa terarah dan betul-betul bisa menapaki kehidupan meraih kemuliaan yang terbaik dunia, alam barzah dan akhirat. Bagaimana menghadirkan hati dalam majlis ilmu? Menghadirkan hati mulai dari niat. Kita hadir di majlis ilmu apa yang kita inginkan? niatkan saya niatkan ilmu saya tahu diri saya bodoh saya perlu ilmu saya tahu banyak cobaan saya perlu ilmu yang bisa menjaga saya tahu banyak sekali perkara banyak saya perlu ilmu ya hidup di muka bumi perlu ruh dan dalam ilmu saya akan diberikan ruh eh saya perlu ketenangan dalam ilmu ada ketenangan saya perlu rahmat majelis ilmu akan memberi rahmat saya perlu disebut-sebut oleh Allah dimuliakan oleh Allah itu niat yang semua niat ini kembali kepada ilmu kita tentang kehebatan dan keutamaan majelis il ilmu. Ini niat. Ya. Kalau niatnya benar, insya Allah Taala saat hadir dalam majelis ilmu, ya, ini dia muncul. Ketika Ustadz sudah mulai, dia pun Bismillah, minta pertolongan kepada Allah. Dia pasang hatinya, buka hatinya, pasang pendengarannya, Kemudian dia fokus, hilangkan pikiran-pikiran yang lain. Fokus. Ini syarat utama. Tiga syarat utama supaya ilmu itu betul-betul tembus. Siapkan hati yang menerima ilmu, pasang pendengaran yang merupakan jalurnya, kemudian fokus. Lepaskan diri dari pengganggu-pengganggu saat terjadinya proses penyampaian ilmu. Kemudian murajaah, ulangi, amalkan. Ilmu yang seperti ini iya adalah ilmu yang bermanfaat. Ketika kita hadir lagi majelis ilmu, ilmu yang bermanfaat yang telah kita miliki itu adalah kekuatan yang terbesar untuk menghadirkan hati lagi. Sebab ilmu itu punya kontak. Kita punya ilmu ya, sudah bermanfaat. Iya, tertanam di dalam hati. Kemudian dengar ceramah, langsung berhubungan dengan ilmu itu. Itu kontak itu. Walaupun kita sementara bercerita sama tunggu dulu, tunggu dulu. Tunggu dulu. Ilmu itu punya daya tarik sesama dia. Iya. Demikian kalau ilmunya juga ilmu salah. Iya. Tertanam di dalam hatinya itu kontak. Iya. Misalnya dia apa penggemar bola ya. Penggemar bola, betul-betul ilmu tentang sepak bola. Iya. Itu terlalu berlebihan. Iya siang malam bola bola terus. Iya. Sementara bercakap, iya. Kemudian siaran televisi tiba-tiba menjelaskan tentang bola. Itu langsung. Ini dia sementara serius dalam satu perkara, itu langsung berpaling gitu ke situ. Sebab apa? Apa yang dia ilmui itu kontak dengan <laughs> ada sesuatu yang didengar. Iya. Jadi adanya ilmu yang bermanfaat yang tertanam di dalam hati ketika hadir dalam majelis itu kontak itu Dan masya Allah ayat Quran ayat yang satu dengan ayat yang satu itu saling menarik, eh saling menguatkan dengan hadit-hadit Nabi saling menguatkan. Ini hebatnya agama Islam. Beda dengan agama lain yang sumbernya dari manusia. Masuk satu pembahasan, eh ya sudah pak yakini pembahasan itu, eh muncul di pembahasan ini membantah keyakinannya. Padahal sama-sama dalam kitabnya. Tapi ayat Al-Quran saling menguatkan. Apa hukumnya istri yang tidak taat suami? Apakah halal untuk dicerai? Wah. Jangan dulu. Ketidaktaatan haram, dosa. Iya, bentuknya sangat banyak. Jangan sedikit-sedikit tidak taat langsung cerai. Iya. Kecuali kalau ketidaktaatan ini berlangsung terus. Sudah dinasihati dan terus berlangsung. Lama. Sampai dalam ketaatannya sangat mengerikan sudah. Disuruh sholat tidak mau sholat. Wah ini ketaatan yang sudah, ketidaktaatan yang sudah sangat membahayakan. Nah, yang seperti ini ketika suami memang tidak bisa menjalankan fungsinya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka pisahlah dengan cara yang baik pula disertai dengan doa semoga dengan suamimu yang lain, eh, kamu bisa sadar dan seterusnya. Saya tidak bisa lagi menuntun. Dia sudah kerahkan segenap kemampuannya. Jadi pisahnya pun dengan cara yang bah, yang baik. Tetapi jangan tergesa-gesa. Khusus wanita, Nabi memberi nasihat nasihat yang khusus. Istausu bin nisa'i khaira. Eh, nasihati wanita dengan cara yang paling baik. Nabi mengibaratkannya sebagai tulang yang beng bengkok. eh. Bagaimana mau meluruskan tulang yang bengkok ini? Dengan kekuatan. Oh, patah. Dia harus diurut. Iya, sedikit perlu dipanasi. Iya, supaya mudah pengurutannya. Iya, misalnya minyak urutnya pakai yang panas ya supaya lebih. Iya. Kadang seperti itu. Wanita seperti itu memerlukan waktu, memerlukan kesabaran. Dan bagi kaum lelaki, ingat, kondisi wanita yang bersikap seperti itu sehingga kita perlu kesabaran itu adalah cobaan bagi kita untuk bisa lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan ketika menghadapi masalah dengan wanita, dengan istri, langsung pikirannya cerai saja. Tidak. Itu justru kesempatan untuk bisa lebih baik. Itu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa lebih baik. Cara berpikir yang baik setiap menghadapi musibah harus kembalikan dulu kepada diri. Ini tidak lepas dari kesalahan saya. Istri saya berbohong seperti ini tidak lepas dari kesalahan saya. Mungkin ada kewajiban saya yang tidak terpenuhi. Akhirnya kewajibannya dia dia, dia pun ya tidak terpenuhi. Apakah keinginan melihat seseorang lelaki termasuk makar wanita? Ya termasuk pelanggaran. Eh, ada orang yang ingin dilihat, oh dia ingin lihat betul. Eh, sementara tidak halal, itu tidak pantas. bagaimana menghindarkan fitnah bagi wanita yang bidang pekerjaannya berhubungan dengan para pria. Padahal wanita tersebut sudah menggunakan pakaian yang syar'i. Apa dia harus meng, apa nih, cadar, menggunakan cadar. Ya, gunakan cadar. Eh, hanya sebelumnya pekerjaan yang langsung berbaur dengan lelaki ini bermasalah. Pekerjaan yang dibenarkan bagi kaum wanita adalah pekerjaan yang menyelamatkan dia dari fitnah lelaki dan menyelamatkan dia dari memfitnah. Iya, eh, tidak bercampur baur. Anggap misalnya dia sebagai seorang perawat dia buat ruangan khusus untuk wanita. Dia pengajar TK misalnya. Masya Allah. Oh, luar biasa menjadi guru TK itu luar biasa itu. Eh, itu bisa mengalahkan eh, keutamaannya ustadz itu. <laughs> eh, sebab mereka yang pertama yang mengisi ini. Mereka yang pertama mengisi eh, anak yang baru tumbuh ini. Eh, dan kita tidak bisa memungkiri sampai saat ini saat-saat kita di TK dulu pasti masih teringat siapa guru kita itu masih teringat itu pasti ada kesan tersendiri itu eh coba lihat kalau wanita muslimah yang menempati hal itu dan memang para ulama mengajurkan wanita bukan lelaki untuk pengajaran itu walaupun boleh sebab apa saat-saat itu adalah saat sangat diperlukan kasih sayang dan wanita yang punya kekuatan kasih sayang mengalahkan lelaki. Iya. Jadi pekerjaannya dulu yang dilihat. Iya. Hindari pekerjaan-pekerjaan yang bisa membahayakan kita. Kemudian bercadar ini sangat mulia. Bahkan merupakan kewajiban bagi seorang wanita. Iya. Itu kemuliaan besar. Eh, orang membuka mukanya untuk apa? Dipandang sama lelaki la ilaha illallah. Kalau kita ingin dipandang, mintalah dipandang oleh Dia yang Maha Mulia, oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah betul-betul akan memandang wanita yang justru membuka mukanya. Dipandang dengan pandangan penghormatan. Pandangan kemuliaan. Eh. Wanita-wanita, orang-orang yang beriman pun akan melihat wanita yang bercadar itu, masya Allah, kedudukannya itu langsung naik kedudukannya. Wanita, orang-orang lelaki-lelaki yang baik, eh, itu akan memilih wanita-wanita yang baik. Dan ukuran kebaikan wanita itu sangat ditentukan oleh kehebatan dia menjaga kehormatannya, menjaga kecantikannya, menutupnya dan tidak membukanya kecuali hanya kepada mahramnya Iya, dan terkhusus aurat yang khusus dia tidak akan buka kecuali hanya terhadap suaminya.